Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Kita lanjutkan bacaan terhadap Mukhtasar Al-Fusul fi Suratul Rasul. Perhatikan baik-baik. Masih ada waktu. Insyaallah tidak sampai jam 8. Ditahan dulu ya barakallahu fik. Naam. Kita lihat sini. Jadi dikondisikan yang biasanya sampai jam 8 kuat, ini enggak sampai jam 8 harus kuat. Kita kondisikan sini. Mawalihi sallallahu alaihi wasallam sekarang kaitannya adalah seputar apa? Budak-budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tapi mantan. Maula itu mantan budak. Dulunya budak dimerdekakan namanya maula. Dihafalkan itu. Kalau tanya apa bedanya dengan abdun dengan maula? Kalau abdun budak, amatun budak perempuan. Kalau maula itu mantan budak. Amlum, Dulunya budak dimerdekakan itu namanya maula. Mawali jamaknya. Paham ya? Kita lihat sini. Mawalihi SAW yaitu mantan-mantan budaknya Rasulullah SAW. Wahum Ahmar. Kita baca aja karena kita nggak semuanya tahu ya. Wahum Ahmar, wa Aswad, wa Aflah, wa Anas, wa Aiman ibnu Umi Aiman, wa Badam, wa Sauban bin Judjud, wa Sauban bin <laughs> apa? Wa Sauban bin Budjud bin Budjud, Namanya gitu memang. Sauban bin Bujdud. Ayo wa hanin wa taqwan hanin ada hanin paham ya hanin wa taqwan wa rafi' wa rabah wa ruwaifi' wa zaid bin uh, bula bula katanya ya nah barakallahu fi wa zaid bin harithah wa zaid bin bin apa itu bin jad bin hilal bin yasar Wasabik, wasalim, Wasaid, Salim, Wasalman al-Farisi. Salman al-Farisi termasuk. Salman al-Farisi termasuk. Awal mulanya kan pernah jadi budaknya kemudian dimerdekakan. Salman al-Farisi. Nah, di awal permulaan. Wa Salim, wa Saleh, wa Saleh Sukran, wa Dumairah ibnu Abi Dumairah, wa Ubaidullah bin Aslam, wa Ubaid, wa Fadalah al-Yamani, wa Qusair, wa Kirkirah. Kirkirah ini namanya. Wa Kirkirah bi kasrihima, Kirkirah Wa yuqal bi fathihi karkarah. Jadi ada yang kirkirah, karkarah itu ada yang bacanya gitu. Ewa. Wa ma'bur al-qibti yang kemarin kita lewati kemarin. Ma'bur. makbur eh, ma'bur khassi ma'bur yaitu budak budak tua ya. Naam. Mid'am wa Maimun wa Nafi' wa Nabih wa Hurmuz wa Hisham wa Waqid wa Wardan wa Yasar wa Abu Athilah wa Abu Bakrah wa Abu Hamra wa Abu Rafi' wa Abu Ubaid. Itu budak laki-lakinya. Kemudian dimerdekakan. Wa amma ima'uhu adapun budak-budak wanitanya fa Umayyah wa Barakah Ummu Aiman, Ummu Aiman namanya Barakah. ayo Wa hiya Ummu Usama bin Zaid. Ummu Aiman itu ternyata ibunya Usama bin Zaid. Namanya Barakah ya. Wa Khadrah wa Ridwa wa Raihanah wa Salma wa hiya Ummu Rafi'. Imra'atu Abi Rafi', istrinya Abu Rafi', yaitu Salma Ummu Rafi' wasirin wa ukhtuha wa ma'anam wa wa ukhtuha Maryah dari telah kemarin ya dan saudarinya itu Maria Al-Qibtiyah Ummu Ibrahim ibunya Ibrahim jadi ini juga termasuk budaknya ternyata pendapat yang sahih bukan Ummul Mukminin kemarin yang Ummul Mukminin 10 kan ada dua yang budak kemarin kan nah di antaranya Maria al ini pendapat yang sahih memang ada khilaf pendapat yang sahih dikuatkan juga oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah bin Baz bahwasanya Maria al itu bukan istri Rasulullah SAW Paham ya? Tapi budak yang dihadiahkan untuk Rasulullah SAW. Siapa kemarin raja yang menghadiahkan kemarin Abdullah? Eh, Mukaukis. Mukaukis, raja Mesir. Nah, Wa Maimunah bintu Sa'ad wa Ummu Dumairah wa Ummu Ayyash. Qala Abu Zakaria berkata Abu Zakaria siapa Abu Zakaria yang berkata ini? Eh, siapa Abu Zakaria ini Hasan? Imam siapa? Imam Nawawi rahmatullah alaih Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Berkata Abu Zakaria rahmatullah walam yakun milkuhu sallallahu alaihi wasallam li haula fi zaman wahid bal fi awqatin mutafarriqah masyaallah. Kata beliau dan Rasulullah memiliki budak-budak itu semuanya tidak dalam satu waktu. Paham ya? Rasulullah memiliki budak yang banyak tadi itu tidak dalam satu waktu, tapi apa? Tapi di waktu yang berbeda-beda belum banyak waktu gitu loh bukan satu waktu semuanya gitu enggak awal mulanya punya ini kemudian mungkin ada yang merdekakan kemudian budak yang lain ganti seperti itu perang dapat apa tawanan berbudak itu seperti itu paham ya tidak dalam satu waktu itu kesimpulannya kesimpulannya yang kita bahas adalah apa nah budak-budak Rasulullah SAW yang kemudian dimerdekakan namanya maula namanya apa maula maula itu budak yang dimerdekakan itu tuannya jadi mantan budak paham ya nah seperti itu والله على الصواب والحمد لله رب العالمين